mitra bisnis, dalam seminar saya sering ditanyain oleh orang, Pak, saya baru lulus, saya baru bekerja tiga bulan. Bapak bisa nggak ngasih petuah kepada saya atau pendapat atau saran atau apapun yang bisa membuat saya lebih sukses dalam kehidupan saya karena saya sudah mulai bekerja sekarang. Nah, saya selalu memikirkan pertanyaan ini dan mencoba mencari jawaban yang komprehensif. Sehingga pada satu saat saya sebutkan tujuh saran saya buat mereka yang memulai karirnya. Yang pertama, ambillah langkah-langkah sukses mulai dari yang kecil. Jadi buatlah kebiasaan untuk sukses. Jadi kalau misalkan Anda di salesmanship, sukseslah menjual sedikit dulu. Lalu sukses lebih besar, lalu sukses lebih besar lagi. Karena biasanya sukses yang besar dimulai dari sukses yang kecil dan membentuk kita menjadi sebuah kebiasaan untuk mencapai sukses. Ini yang pertama. Yang kedua saya bilang tulislah keinginanmu dalam target satu ataupun dua tahun mendatang. Dalam satu tahun ini saya ingin mencapai apa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Sehingga Anda bisa tahu tujuan Anda setahun ini apa. Dengan menulis, dan kalau bisa ditempel di depan jendela Anda, maka Anda lebih solid lagi dalam membayangkan dan menginginkan apa yang akan Anda tuju dalam kehidupan Anda. Yang ketiga, punyailah pahlawan atau orang yang Anda anggap hebat karena mempunyai seseorang yang Anda anggap hebat dalam kehidupan Anda dan mempelajari orang itu membaca kebiasaannya secara tidak sadar membawa Anda untuk meniru apa yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan Anda. Dan yang keempat, realistiklah. Walaupun kita punya mimpi yang besar, tapi kita harus realistik bahwa kadang-kadang kita <laughs> akan tersandung batu, tak akan mengalami kesulitan. Tapi kita tetap harus persisten, walaupun juga bersamaan dengan itu punya mimpi yang besar. Dan yang kelima, temukanlah guru-guru Anda. Entah itu teman di pekerjaan, entah itu bos Anda, entah itu orang yang Anda kenal dalam sebuah meeting. Coba minta pelajaran dari dia. Orang biasanya kalau diminta dengan sangat benar, mau menolong Anda menjadi mentor Anda, baik secara langsung, sering ataupun jarang-jarang. Dan yang berikutnya, berpikirlah secara positif. Jangan selalu, wah ini tidak bisa, wah ini negatif. Berpikiran positif ini selalu akan membawa dampak yang jauh lebih baik dalam kehidupan dan menuju kesuksesan Anda daripada Anda berpikiran yang negatif. Ini yang keenam. Dan yang ketujuh, lakukanlah benchmarking atau mencoba membandingkan diri Anda dengan orang lain. Kalau Anda punya teman dalam industri yang sama, coba saling membandingkan. Anda berhasil enggak? Saya habis gini. Berapa waktu Anda pakai untuk baca buku sebulan? Saya sekian. Berapa waktu yang Anda habiskan untuk mengejar seorang target, eh, seorang customer yang berhasil? Saya sekian. Anda membandingkan dengan orang lain dengan sebuah benchmark yang jelas. Anda bisa lebih mudah mencapai kesuksesan Anda.